Allahu musta'an. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Yang pertama adalah kita selalu mengingat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan berada di atas al-Islam was sunnah wal ikhwah yaitu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan nikmat kepada kita Allah tetapkan kita di atas agama yang mulia yaitu al-Islam kemudian nikmat yang berikutnya adalah kita berada di atas sunnah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah nikmat bahwasanya kita berada enam di sekeliling saudara-saudara kita, ikhwah fil manhaj saudara kita dalam satu manhaj, dalam satu jalan, dalam satu prinsip yang ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Sehingga bagi kita untuk tetap menjaga kenikmatan tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ziyadatun ni'mah tambahan nikmat Allah tetap langgengkan kita di atas kenikmatan ini dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya di dalam kitabnya yang mulia la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid jika kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kata Allah la azidannakum sungguh-sungguh aku akan tambahkan nikmat tersebut, akan tambahkan nikmat tersebut. Akan tetapi Wa in kafartum jika kalian kufur tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, tidak bersyukur Allah tetapkan kita dalam al-Islam, tidak bersyukur Allah tetapkan kita dalam as-sunnah, tidak bersyukur kita naam berada di ikhwah, lingkungan ikhwah salafiyin, tidak bersyukur dengan keadaan tersebut. Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azabku kata Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Sangat pedih. Allah cabut kenikmatan tersebut. Kemudian Allah jauhkan kita dari al-Islam, dari as-sunnah, dari ikhwah. Nauzubillah. Ini merupakan azab. Azab. Sehingga bagi kita untuk terus kita menjaga kenikmatan yang besar ini yang mungkin kenikmatan yang besar ini kita tidak sadari Nah, terlewat begitu saja. Ya, tanpa kita sadari. Padahal ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Kita paham al-Islam, kita paham as-sunnah. Itu merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Man salaka tariqan ayal tamisu fihi ilma sahalallahu lau tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia meniti jalan menuntut ilmu agama Allah ketika kita kenal al-Islam, kenal as-sunnah, tumbuh dalam hati kita al-hirs fi talabul ilm. Tumbuh semangat kita untuk mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh dalam hati kita semangat untuk beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengoreksi diri kita. Apakah ibadah yang kita jalani sekarang ini merupakan di atas jalan sunnah Rasulullah SAW atau tidak? Tumbuh keinginan tersebut, tumbuh semangat tersebut untuk duduk dalam majelis ilmu. Nah, mengoreksi ibadah-ibadah yang kita lakukan dan kita amalkan ilmu tersebut. Barang siapa yang meniti jalan al-ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia duduk dalam majelis ilmu, dia akan paham mana perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang Allah halalkan dan mana jalan-jalan yang Allah haramkan dan Allah larang. Sehingga dia akan terus lurus jalan menuju enam surga Allah Subhanahu wa taala. Menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azani wa azakumullah. Dalam kesempatan bab yang akan kita bacakan pada pagi hari ini insyaallah taala terkait dengan iya taubat seseorang. Karena setiap Bani Adam tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata'un wa kharul khata'ina tawwabun." Setiap bani Adam itu dia mengalami dosa dan kesalahan. Terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baiknya, orang yang bersalah, orang yang berdosa, adalah dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatannya tersebut. Nah, ini sebaik-baiknya orang yang bersalah. Nah, Maka sebaliknya, ketika dia tidak mau bertobat, berarti dia tidak merasa bersalah. Ikhwani wa Kita baca, kita bacakan dari kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala tentang bab at-taubah. Bab tentang taubat. Iya. Taubat menurut bahasa adalah raja yaitu kembali ya kembali jadi tobat itu artinya kembali Ya, arti ketika orang telah melenceng dari jalannya, kemudian dia salah, maka tobat dia itu kembali kepada jalan yang lurus. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia bertobat dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara syariat tobat Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ar-ruju'u min ma'siyatillah ila ta'at ta'atihi. Ar-ruju'u min ma'siyatillah ila ta'atihi. Taubat menurut syariat adalah kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah kepada ketaatan kepada Allah ya, kembali dari perbuatan maksiat yang dilakukan kepada ketaatan ya, kepada ketaatan ini taubat menurut syariat ya. kalau taubat adalah hanya kembali ya tidak melakukan maksiat kemudian tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka ini bukanlah dimaksud dengan taubat. Iya. Bukan dimaksud dengan taubat, dia hanya berhenti. Berhenti dari maksiat tersebut. Nah, dan yang paling besarnya dan yang paling wajibnya adalah taubat seseorang dari kekafiran kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kekafiran kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin Berkata para ulama, taubat itu wajib bagi setiap dosa. Ya, dosa mungkin dia berkata kotor, dosa ketika dia berkata dusta, dosa dan yang lain-lainnya. Maka wajib untuk dia bertobat dari setiap dosanya. فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق tata'allaqu bihaqqin ثلاثة شروط jika maksiat yang dia lakukan ya, hanya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala dan tidak terkait dengan Bani Adam maka ada tiga syarat dalam bertobat. Ya, dalam tiga syarat tobat dalam maksiat tersebut. Jika maksiat yang dilakukan hanya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala syaratnya hanya ada tiga. Yang pertama, ayukla'a 'anil maksiati. Syaratnya yang pertama adalah dia melepaskan dirinya dari maksiat tersebut. Ini syarat tobat yang pertama. Dia harus melepaskan dirinya dari maksiat tersebut. Kemudian yang kedua, wasani ayandama ala fi'liha yang kedua adalah dia menyesali atas perbuatan maksiatnya tersebut. Menyesali atas perbuatan maksiatnya tersebut. Dia menyesal dengan apa yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, wasalisu ayazima alla ya'uda ilaiha abadan yang ketiga syaratnya adalah dia berazam kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut abadan yaitu selama-lamanya. Ya, perlu diingat abadan selama-lamanya dia akan berazam kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Nah, Fa in fuqida ahadu thalathati lam tasihu taubatahu. Maka jika tidak ada salah satu dari tiga syarat ini, maka tidak sah taubatnya. Ya. Tidak sah taubatnya. Mungkin yang pertama dia melepaskan diri dari maksiat tersebut. Kedua dia menyesali maksiat tersebut. Tetapi yang ketiga ini, ya, dia tidak mempunyai azam kuat untuk meninggalkannya. Ya. Ada ya perasaan dirinya suatu saat nanti dia akan kembali kepada maksiat tersebut. Ya, maka ini tidak sah. Tidak sah taubatnya. Ya, ketiga ini harus ada. Enam. Wa in kanatil ma'siyatu Tata'allaku bi adami fasyurutuha arba'atun. Jika maksiatnya terkait dengan Bani Adam. Maka syaratnya itu ada empat. Ya. Syaratnya ada empat. Enam. Yaitu hari salah satu wa ayyabra'a min haqqi sahibuha yaitu tiga syarat yang tadi kita sebutkan kemudian yang keempat adalah dia berlepas diri dari hak hak saudaranya dari hak-hak orang yang dia zalimi ya 6 harus dilepaskan dirinya dari hak-hak orang yang dia zalimi. Bagaimana itu? Fa in kana malan aw nahwahu radduhu ilai. Maka jika ya terkait dengan permasalahan harta ya atau semisalnya dia kembalikan harta tersebut kepada pemiliknya ya mungkin dia pernah mencuri pada seseorang dia mencuri kemudian dia bertobat dengan maksiat tersebut maka dia harus mengembalikan apa yang dia telah curi dari orang tersebut ya. nah bukannya dia enam sudah sudah melepaskan diri dari maksiat kemudian dia menyesali, kemudian dia tidak mau mengulangi lagi, tetapi barangnya masih di tangannya. Ini tidak sah. Ya. Nah, harus kembalikan ya, barangnya tersebut. Nah, wa in kana hadda qadfi wa nahwahu maka nahu minhu aw talaba afwahu. Kalau jika terkait dengan masalah had ya atau semisalnya maka dia minta balasan dengan hak tersebut seperti mungkin dia pernah menyakiti atau mendolimi saudaranya dengan ya memukul bagian punggungnya misalnya ketika dia bertobat dari permasalahan tersebut dari maksiat tersebut maka dia minta kepada orang yang dizolimi untuk membalas dirinya. Pukul ya, punggung saya, sebagaimana saya pukul kamu ya, ketika itu. Au talaba afwahu atau kamu meminta maaf. Ya, minta maaf padanya. Nah. Wa in kanat ghibatun istahaluhu minha kalau terkait dengan masalah riba, Ya, ghibah menciptakan kejelekan saudaranya, aib saudaranya. Ya. Baik aibnya tersebut adalah terkait dengan akhlaknya atau dengan khulukiyahnya atau kholkiyahnya apa namanya bentuk tubuhnya bentuk rupanya atau ya, sesuatu yang dia tidak sukai maka ini merupakan riba riba saudaranya mungkin mempunyai kelainan dari bentuk tubuhnya dia ceritakan kepada saudaranya demikian demikian fulan begini begini jalannya dia begini begini maka ini riba. Ini riba. Atau tentang akhlak. Ya, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin rahimahullahu taala termasuk riba ya, adalah menceritakan aib saudaranya ketika saudaranya tidak hadir dalam sholat jamaah atau tidak hadir dalam majelis ilmu. Dia lihat saudaranya sana itu tidak ada, diceritakan. Si fulan ya nggak pernah hadir dalam salat berjamaah. Si fulan nggak hadir dalam taklim. Kalau seandainya dia yang dibicarakan tersebut mendengarkan hal tersebut dia tidak suka, ya, maka ini merupakan riba, Ya, ribah. Nah, hati-hati. riba ini terkadang tidak disadari oleh orang. Ya. Dia berbicara ingin kebaikan ternyata naam terbawa kepada permasalahan-permasalahan yang aib untuk diceritakan. Nah, dan ketika dia menceritakan hal ini, itu cuma sekedar ingin memberitakan, bukan maksudnya adalah ingin menasehati atau ingin memperingatkan orang darinya atau ingin meminta fatwa tentang orang tersebut atau ingin bahwasanya ketika dia menceritakan hal tersebut tolong rubah si fulan. Tidak, tapi cuma memberitakan saja. Maka ini adalah riba. Ya. Apakah itu ikhwah? Apakah itu saudara kita? Ya, kakak kita, tetangga kita? Selama dia muslim, maka haram hukumnya untuk kita berriba tentangnya. Nah, ya. Khawani fillah azani wa azakumullah. Kalau terkait dengan permasalahan ghibah, maka istahallahu minha dia minta dihalalkan dari riba tersebut. Ya. Nah, ini kalau riba tersebut telah terdengar oleh orang yang kita ribahi. Ya, si fulan itu telah mendengar tentang apa yang telah kita ribahi. Maka kita minta kepada si fulan, tolong dihalalkan. Saya telah bertobat. Nah. Tetapi kalau si fulan tidak mengerti, tidak tahu tentang apa yang kita ribahi ini, tentang dirinya, maka kita harus mengatakan atau menceritakan tentang kebaikan-kebaikan dia di majelis-majelis. Nah, kita katakan ceritakan tentang kebaikan-kebaikan dia. Nah, ini kalau keadaannya si fulan itu tidak tahu. Kalau tahu, kita minta kepada si fulan untuk nah, dihalalkan. Qala rahimahullahu taala wajibu ayyatuba min jami'in zunub dan wajib untuk kita bertobat dari seluruh dosa-dosa fa in taba min ba'diha sahhat taubatuhu inda ahli al-haq min dhalika dhanbi wa baqi alaihi al-baqi dan jika seseorang bertobat dari sebagian dosanya ya sebagian dosanya saja maka sah taubatnya tersebut ya ini menurut para ulama ahlul haq ya akan tetapi baki alil baki tetapi dosa yang belum dia bertobat maka tetap ya, maka tetap tetap ada misalnya dia adalah seorang ya pemakan riba. Kemudian dia juga seorang peminum khamr. Ketika dia bertobat dengan ribanya ini, maka diterima taubatnya tersebut. Dan dia tidak bertobat dengan khamrnya. Naam. Wa zaharat dalail kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubi taubah dan telah jelas telah tampak dalil-dalil enam dari kitab Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan ijma'ul ummah atas wajibnya bertaubat ya, atas wajibnya bertaubat dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa tubu ilallahi taubatan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian jadi orang-orang yang beruntung dan firman Allah Subhanahu wa taala anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih dan minta ampunlah kepada Allah dan minta ampunlah kepada Rabb kalian Thumma tubu ilaih. Kemudian bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman. Bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha. Ikhwanifillah azani wa azakumullah. Ini dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita tentang wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ya. 6. Bani Adam itu tidak terlepas dari maksiat dan dosa sehingga kita enam terus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala maksiat yang kita lakukan Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas jalan yang benar ini dan terus berada di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.